Kalau istaksir tuan kufur yang punya tuku. Nah, kalau di segi kalimat Arabnya kita pakai sahib. Sahib bukan tuan tuku. Artinya yang mempunyai itu Tuan toko di sini bagi tuan toko artinya pemilik toko yang punya tuku. Bukan kata-kata pemul. Nah, maka tadi sudah katakan kalau kata-kata ini kata pemuliaan, tidak boleh kita memuliakan orang kafir. Dalam pergaulan muamalah biasa itu sufi. Nah, yang kita muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun keadaan melarat dan miskin bagaimana. Toh ini orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya terangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum Allahi atakakum Kalau ada orang yang mulia, bangsawan, hartawan, Lalu dia takwa kepada Allah, amal yang soleh, tidak awliya ulama. Wah ini orang orang yang sangat dimuliakan orang karena menjamak semua sifat kemur yaan ini maka wa'azimin nasa ala qadri ta'zimihim lillahi wa rasulih muliakanlah orang itu menurut ukuran pengagungannya terhadap Allah dan Rasul. Ini. Jadi kita sudah diberi sifat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang orang Islam tidak boleh tunduk pada orang kecuali kepada orang yang betul-betul ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hal ini. Kalau kita menjumpai orang sombong, kita harus sombong. Atakabur alal mutakabur sadaqah nyombongi orang sombong itu malah sodako. Bagaimana? Jadi kalau ada orang sombong kita jangan jangan tunduk, kita harus tunjukkan. Nah, ini masalah, Kalau dia sombong, kita bukan sombong untuk melawan orang yang sombong. Jangan dikira semua orang hina, jangan dikira semua orang rendah, jangan dikira semua orang jatuh. Dia sendiri yang mul mulia sombong begitu. Maka kita diperintahkan melawan orang yang sombong. Ini melawan namanya. Lawan orang sombong adalah saudara saudara. Begitu. Gitu. Ada sombong, wah mutakabir, ya. Anas kalau kita menunjuk tambah di hina, injak-injak kita nanti. ya ini masalah. Apalagi orang Islam terhadap orang kafir tidak boleh tunduk sama sekali. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah orang Islam satu harus berani melawan sepuluh orang kafir. Nah, sepuluh. Lama-lama lama diturunkan oleh Allah. Orang Islam satu harus berani melawan orang kafir dua. Hukum ini tetap sampai kiamat. Sampai sekarang. Jadi orang Islam satu harus berani menghadap orang kafir dua. Jadi begini, kalau orang Islam satu menghadap orang kafir dua, lalu Islam takut lari, salah. Si Islam sama. Karena dia takut dan lari menghadap dua. Tapi kalau umat tiga, empat, hanya tiga, takut lari ini masih tidak salah. Tapi ya kurang baik, tapi tidak salah. Tapi kalau menghadap dua aja, lari ke pelayu, ya, ini adalah salah. Jadi ukurannya satu dua. Jadi sama satu harus berani menghadap satu. paling. Tidak apa-apa, Allah Maha Kuasa. Jadi sedikit banyak itu dari suatu itu semuanya dari kekuatan hati. Belajar besar. Sama sebut <laughs> Iya. Jadi gajah besar, gajah sebut kecil, paling paling benar, sebut benar. <laughs> Iya. Nah itu bukan mesti orang tua besar gajah lagi. Jadi orang Islam harus kuat pada Allah Subhanahu Pernah Sayyidina Ali, ini perang kondak Perang kondak itu orang Islam dalam kota Medina. Lalu mereka orang Islam membuat parit, kegelangan parit. Sudah orang kafir azab, orang kafir datang. Ada pemimpin orang kafir, penglimanya, ataupun kemudian di antara pemimpin orang kafir namanya Amr bin Wud al-Amir. Amr bin Wud al-Amir orang besar, besar kuat Wah ini parit ini tidak ada bisa, kuda tidak bisa melompat, nggak bisa. Tapi dia memaksakan diri kudanya dilarikan berapa kali nggak bisa, waktunya bisa melompat. Dari kuatnya orang dan dari bagusnya kudanya. Jadi bisa melompat Kira-kira ke daerah Islam. Teriak dia, ayo datang maju satu-satu. Siapa yang berani? Semua nggak ada yang berani. Sahabat-sahabat tidak ada jawab. Ini sumber ini. Siapa berani maju pada saya kata dia. Satu-satu semua cinta. Sayyidina Ali ya anak ya tua saya. Sayyidina Ali waktu itu umurnya masih ya 20 lebih siapa. Jadi belum sampai 30 kan masih. Kata Sayyidina Ali saya, kata Ali jangan. Masih yang lain lagi. Woi sumpah terus Kata nih sahabat berani menghadap amat Tidak jawab Kedua Sayyidina Ali lagi Sampai ketiga Sampai keempat Sayyidina Ali saja lagi nggak berjalan Kata dia, segera berangkat kamu. banyak oleh Nabi, di uh, eh, kopi baca, tidak apa. Berangkat, jalan jalan. Wali naik tiga orang besar. Eh, saya datang, tanya oleh, eh siapa kamu? Ya tutupan, saya ambil tutupan pakai. Saya nabi tutupan, oh jangan kamu masih muda, masih anak-anak. Dan ayahmu dulu, pak kawan saya, teman saya. Saya tidak senang bunuh kamu, jangan. Mana paman-pamanmu datang datang ke sini? Sumban, jangan kamu. Kata Sina Ali, biar kamu tidak mau membunuh saya. Atau segan, tapi saya ingin membunuh kamu. Marah kan itu, marah akhirnya dipukul, pedangnya masuk ke lebih bajanya. Nah, sudah pancet ini, oleh sana dihantamnya, putus kaki. Jatuh ini kakinya diambil ini orang. Diambil sini kakinya dilempar ke orang. maksudnya dilempar ke Sina Ali, di alasnya Sina Ali, kena orang naik unta jatuh mati. Kuatnya orang ini akhirnya sampai di hari sana dia mati kata ditandangi sampai mati mati takbir senali nah, senari mudah badannya lebih besar wah orang besar dan kuat lebih dari jempol hmm. iya jadi begitu ya nah, jadi orang itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada yang nah, sudah begitu akhirnya jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan karena asma, bukan karena apa itu karena akidah, karena kekuatan iman. Kadang-kadang orang pakai itu, pakai ini macam-macam, kadang-kadang pakai jimat sekali, ya pakai itu satu, tapi hatinya kecil, ada apa lagi ini sabuknya penuh ya, sabuknya penuh sih. Belinya 50 ribu. ya, ada apa lari dulu. Itu bukan salah apa soal api, ya ketabahan hati karena kei, keimanan. Nah itu kau bertawakal pada Allah, tidak ada barang. Dunia ini tidak ada besar. Karena Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa-apa sudah katakan Allah Akbar, Tuhan Maha Besar, semua kecil. Jadi gitu. Jadi kekuatan hati itulah yang menjadi kekuatan. Hati. Jadi orang Islam tidak boleh takut walaupun bagaimana terhadap orang-orang yang musuh menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang takwallah, orang itu ta'zimullah, orang itu berbakti pada Allah, pada Rasul, walaupun bagaimana ini tidak muliakan, ini orang besar. Jadi wa azimin nas ala qadid ta'zimihim lillahi wa rasulih wa iqamatil dini dan penegakan mereka terhadap agamanya <clears throat> bagaimana pelaksanaan orang itu terhadap agamanya terhadap syariat Islam ini yang kita muliakan wa ma'rifatin bihaqqih dan orang yang ma'rifat pada haknya ingkaru ma'adaka fuqara atau awliya meskipun mereka itu fakir atau miskin bahkan kita lihat ini ta'libullah wa ahli iqamatil din orang taat pada Allah dan sakit Ini kita muliakan. Ini terang, harus kita memuliakan itulah. Nah, yang dapat memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu tandanya dia itu mulia. Orang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Tandanya dia itu sendiri orang mulia. Artinya tahu diri, tahu hak dan kebenaran. Pernah Nabi Muhammad SAW duduk penuh orang. Sudah sesak tempat itu, tidak ada tempat lagi. Sudah penuh. Penuh di samping di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan beberapa sahabat lain lain penuh. Dan Ali datang berdiri di sana menengok sana, mencari cari lowongan tempat tidak. Nabi diam saja mau lihat sahabatnya yang bagaimana. Cuma dia dalam dari tempat. Sana Abu Bakar ini minggir ke sana saya mau Bakar sendiri misalnya bagus. jadi saya mau Bakar mikir lantas dia datang ke Sayyidina Ali duduk di antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali lalu Nabi spontan bersabda layak liful fadla li ahli fadli illa zul fadli <clears throat> tidak mengetahui kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang yang mulia. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzul fadli. Tidak mengenal kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang mulia. Jadi kalau orang itu memuliakan orang karena orang itu mulia dimuliakan oleh Allah, dia sendiri itu termasuk orang mulia. Nah, ini Nah, jadi <clears throat> itu meningkatkan derajatnya sendiri. Jadi tahu kedudukan. sekarang umpamanya ada seorang wali Allah atau alim, walaupun dia fakir, bayama saja pakaiannya datang. Kita berdiri, kita muliakan. Berarti kita ini tahu diri, tahu diri. Nah, ini salah kita tahu diri. Berarti kita termasuk orang yang kenal mulia kenal kemuliaan. Orang yang kenal kemuliaan itu sifatnya juga mulia. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dzul fadli. نعم <clears throat> للفقراء عند الاستواء مع الأغنياء في الديانة زيادة لفقرهم Iya, kalau si kaya tadi sama dengan si fakir di dalam keagamaannya, ketaatannya, ketakwaannya sama. Jelas yang kaya ini lebih mulia. Fakir kaya sama taatnya, sama takwanya. Dalam ketaatan sama, dalam ketakwaan sama, dalam keagamaan sama, tapi jelas yang namanya Goni kaya ini masih oke okay, mulia karena ada kekal ya, yang sendiri ini lebih mulia sama dengan ini mukmin ini mukmin sama semua saya mukmin tapi yang satu ini mukmin kuat badannya kuat, tubuhnya kuat, dan kekuatan pikiran sekali kuat. Ini tentu lebih ya daripada ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al mukmin khairun dan mukmin al mukminul Kawi, al mukminul kawi khairun Al mukminul Kawi. wa fi kulli khairun jadi al mukminul Kawi, khairun minal mukmin dhaif wa fi Jadi orang mukmin yang kuat ini lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mas padahal dua-dua baik. Ada riwayat al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilawah minal mukminil Doif mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih terdekat kepada Allah dari mukmin yang tidak kuat yang lemah. Sama mukminnya, tapi dia dan lebih lebih kuat. Kuat harta bendanya, kuat tenaganya, kuat yang lain. Nah, kalau sama-sama tentu saja. Kalau amalnya sama. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang fakir miskin dari kaum muhajirin datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum fakir miskin datang ya Rasulullah. Kawan-kawan kita yang kaya, wainah mereka dapat pahala besar. Nah, mengapa? Kata Nabi, ya mereka sholat sama dengan kita sholat. Mereka puasa sama dengan kita puasa. Hanya mereka dapat mengeluarkan zakat, dapat sedekah, infak fisabilillah, kita tidak dapat, kita miskin. Ah, ini masalahnya. Mau kamu lebih mulia daripada mereka, lebih besar pahalanya. Oh, ya. Sudah bisa ya. Setiap habis sholat, bacalah 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah Akbar sempurnakan seratusnya dengan la ilaha illallah wa la syarika lah laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli Kalau kamu jalankan ini lebih mulia kamu dari mereka, lebih besar pahala dari mereka daripada mereka. Wah senang sih kau kafir jalankan, jalankan, jalankan, jalankan, jalankan. Orang-orang yang kaya senang ikut serta mereka. Ada sekali yang kaya-kaya Datang lagi si fakir miskin. Ya Allah, kita kalah terus, kalah. Kenapa? Ada Mereka sholat sama dengan kita sholat. Zakat sama dengan sholat zakat. Dan sekarang mereka zikir sama dengan kita zikir. Dan mereka memiliki sholat apa? Wah, kalah lagi gitu Apa kata Nabi? Dalika fadlullah. Yuktihi man yasha wa dzul Itu fadl dari Allah. Allah mungkin fadlnya sama-sama mengamalkan ibadat, sama-sama zikir, sama-sama taat, tapi ini kaya bisa infak dan sekian tentu saja lebih afdal. Justru kenapa ada begini? Ini kabar dari Allah. Allah yang memilih. Nah ini Allah mengatur. Jadi kalau sama ini kaya ini miskin, sama ibadatnya, sama takwanya kita memuliakan tentu lebih dari bapak tadi kepada orang yang kaya bukan karena kayanya karena dia ibadahnya, bahagia dan perjuangannya bu ini